Beliau mengatakan, "As-sidqu wal wafa bil wa'di." As-sidq jujur wal wafa bil wa'd dan memenuhi janji. Seorang pendidik harus memiliki sifat mulia ini kejujuran dalam beramal, kejujuran dalam berkata, sama antara lahir dan batin, sama antara ucapan dan perbuatan, sama antara saat dia sendiri dan saat bersama orang lain. Dalam arti tidak melakukan kedustaan dalam beramal. Penulis mengatakan, Al rahimahullah, على المعلم أن يلتزم الصدق في kalami. Hendaknya seorang guru, seorang pendidik senantiasa konsisten dengan kejujuran dalam tutur katanya. Fa inna sidqa kullahu khair. Karena kejujuran semuanya adalah kebaikan. Wala yurabbi talamidahu 'alal kadhib. Janganlah dia mendidik anak-anak didiknya, para santrinya untuk berdusta. Walau kana fi dzalika maslahah tadhhar lahu. Walaupun dalam hal itu ada suatu maslahat yang nampak baginya. Diusahakan jangan berdusta. Hadasa an sa'ala ahadut tullab muallimahu. Ada suatu kejadian, pengalaman. Seorang murid bertanya kepada gurunya mustankiran tadkhila ahadil muallimin dia dalam pertanyaannya dengan nada mengingkari sikap salah seorang dari pengajar yang merokok al muallim mudafi'an an zamilihi. Ternyata sang guru menjawab dengan jawaban yang intinya adalah membela temannya, membela sesama guru yang juga merokok. Di anna sabab tadkhinihi huwa nasihatu tabib lahu. Dengan mengatakan bahwa sebab dia tetap merokok itu karena nasihat dokter kepadanya. Ya. semuanya tersenyum di sini karena dustanya melebihi kebiasaan. Wahina kharajat tilmidu min dan ketika murid keluar dari ruangan kelas dia pun mengatakan sebagai suatu kesimpulannya innal muallim yakdzibu alaina. Itu Pak Guru tadi dusta, mendustai kita. Tidak berkata jujur terhadap kita. Ya. Ikhwan fitin rahimakumullah. Jadi ini salah satu contoh yang disampaikan oleh beliau, pengalaman dalam dunia pendidikan beliau. Jadi seorang guru wajib memberikan suatu jawaban yang tepat dan jujur. Perilaku yang benar, yang jujur. Seperti yang dicontohkan ini, dia demi membela temannya sama guru, tidak berkata dengan perkataan yang jujur. Seperti yang antum dengar tadi, akhirnya sang murid dengan begitu mudah menilai dan itu penilaian yang benar bahwa gurunya berdusta. Itu membodoh-bodohi dan mengajari kedustaan. Akhirnya guru tersebut tentunya jatuh di mata sang murid. Yang lebih jelek kalau-kalau ternyata akhirnya muridnya mengambil suatu pelajaran bolehnya berdusta demi membela teman. Wah ini parah ya ini salah didik. Akhirnya bisa-bisa dia pun suka berdusta dengan alasan guru saya juga berdusta. Nah, lebih parah lagi. Jadi semua baik yang pertama maupun yang kedua itu akibatnya buruk semua. Berbeda dengan seandainya sang guru dia menjawab dengan jawaban yang jujur. Kata penulis rahimahullah <clears throat> Wahabada habbada law sadaqal muallim fi ijabati. Duhai seandainya sang guru tadi jujur dalam menjawab. Wa bayyana khata'a zamili dan menerangkan kesalahan temannya sesama guru tadi. Bianna tadkhin haramun li'anna mudirrun bil jism. Dengan mengatakan memang benar merokok itu tidak boleh haram Kenapa? Karena akan mencelakakan fisik seseorang. Mu'zin jar mengganggu tetangga, teman duduk. Mutlifun milmal menyia-nyiakan harta. Seandainya dia jawab seperti itu sejujurnya, kalau fa'ala dzalika lakasaba siqatat tullab wa hubbihim wa hubbahum. Seandainya dia jujur akan mendapatkan rasa percaya para muridnya kepada dia dan rasa cinta para muridnya kepada dia. Wa yastati'u an yaqula adal muallim ila tullabi. Bisa saja sang guru tadi mengatakan kepada murid-muridnya, "Innal muallim fardun minan nas." Ini contoh jawaban yang baik dan jujur dengan mengatakan guru itu juga salah satu dari manusia. Guru itu sebagaimana yang lain. Dia manusia biasa. Yajri alaihi al-a'rad al-bashariyah. Berlaku kepadanya berlaku pada dirinya apa yang berlaku pada orang lain dari sesama manusia. Yusuf bayukti. Dia bisa benar, dia bisa salah. Wa hadha nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuqarriru dzalik fi haditsin. Nabi SAW telah menegaskan hal itu pada suatu hadis. Kullu bani Adam khatta wa khairul khatta'in at-tawwabun. Semua bani Adam itu banyak salahnya. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah mereka yang bertaubat. Hadithun sahih rawahu Ahmad. Laqad kana bi imkan al-muallim al-mas'ul an yaj'ala su'al al talib an tadkhili muallimihi darsan li jami'i talabah. Jadi sungguh kesempatan ini, pertanyaan ini bisa dijadikan oleh pengajar yang ditanya itu untuk menjadikan sebagai momen ya, momentum untuk menjelaskan hukum dan bahaya merokok sebetulnya. Ya, kesempatan itu justru mestinya dia pakai untuk menjelaskan bahaya merokok. Tapi sayang, tadi malah jawabannya seperti itu. Seandainya dia jawab tadi, manusia guru juga menjadi biasa, dia salah. Ya, jangan dicontoh, nanti saya beritahu Pak guru tersebut. Ya, semoga dia mau menerima. Nah, kamu jangan mengikuti yang tidak baik siapapun. Ya. Kemudian diterangkan kepada murid misalnya ini bahaya merokok seperti ini, ya pabrik rokoknya saja mengakuinya itu dicantumkan dalam bungkusnya. Sekarang apalagi diberi gambar yang naudzubillah menjijikkan, ya businya, giginya rontok semua karena karena <laughs> merokok. Nah, dijelaskan seperti itu kurang lebih kesempatan untuk menjelaskan kepada muridnya. Fayufahimahum abrar at-tadqin. <clears throat> Jadi dia bisa jadikan kesempatan untuk apa? Mengajarkan kepada murid-muridnya bahaya merokok. Wa hukmahu juga hukumnya secara syar'i. Wa aqwalul ulama fi demikian pula komentar para ulama tentang rokok. Wa adillatahum serta dalil dan dasar mereka dalam menghukumi tentang tidak bolehnya merokok. Fayakunu bidzalika qad istafada min su'al talib. Dengan itu dia bisa mengambil faedah dari pertanyaan sang murid. Wasta'malu fit tarbiyati wat tawjih dan dia pakai pertanyaan itu sebagai sarana untuk memberikan suatu pengajaran dan pengarahan. Yaqulu Rasul sallallahu alaihi wasallam Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, "Wa ma yazalu ar-rajulu yasduq wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa dan masih tetap seseorang itu jujur dan senantiasa berusaha untuk jujur sehingga tertulis di sisi Allah sebagai orang yang sangat jujur, siddiq. Dan siddiq ini tingkatan yang sangat tinggi, kedudukan yang sangat tinggi yaitu kedudukan di bawah kedudukan para ambia para nabi, kemudian siddiqin, kemudian syuhada, kemudian solihin. Jadi dengan kejujuran seorang bisa mencapai derajat yang sangat tinggi. Dan tentu sekali lagi seorang guru adalah orang yang paling pantas sebelum yang lain untuk memiliki sikap mulia ini. Fasidku khulukun azim. Kejujuran merupakan akhlak yang agung. Yang bagi alal muallim an yazra'ahu fi tullabi. Semestinya seorang guru menanamkan sifat jujur itu pada murid-muridnya. Wa ilaih dan menjadikan sikap jujur itu sesuatu yang dicintai oleh para murid. Wa alaih membiasakan para murid untuk jujur. Wal yakun mutabbiqan lahu fi aqwali wa af'ali dan juga sang guru hendaknya mempraktekkan dalam kata-katanya dan perbuatannya hatta fi mizahih sampai dalam bercandanya tetap diharuskan untuk jujur. An yakuna shadiqan. Faqad kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yamzahu wa la yaqulu illa haqqan. Dulu Nabi SAW beliau bercanda. Beliau bukan orang yang kaku apalagi kasar. Beliau juga terkadang bercanda. Sehingga yang bergaul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mendapati beliau orang yang sangat yakni bijaksana di dalam berbagai pergaulan. Saatnya tegas beliau tegas, saatnya santai beliau santai, saatnya bercanda beliau pun bercanda. Wal yahzar nah. seperti misalnya sedikit kita ingat bagaimana Nabi bercanda ya datang seorang perempuan yang sudah tua dan mengatakan orang seperti saya apakah bisa masuk surga kata Nabi orang seperti anda sudah tidak ada yang di surga orang seperti anda ya wanita itu berbalik dan menangis sedih bagaimana nggak sedih dia pahami tidak akan masuk ke dalam surga Padahal Nabi bercanda. Tapi jujur Nabi. Dipanggillah wanita itu dan mengatakan nanti orang yang masuk surga itu masuk surga itu akan dibuat muda lagi. Jadi walaupun sudah nenek-nenek di surga nggak ada nenek-nenek. Ya, akan menjadi muda lagi. Nah, dipaham oleh Nabi. Maksudnya begitu. Bukan orang yang sudah tua pasti masuk neraka. Tidak seperti itu, ya. Nah ini contoh Nabi SAW bercanda tapi tetap jujur, benar. Wal yahdar al-muallim an yakdiba ala tullabihi walau mazihan au muta'awwila. Hati-hati pula seorang guru, seorang pendidik dari sifat dusta, perbuatan dusta terhadap anak didiknya walaupun dalam rangka bercanda atau mutaawila atau yakni mencari-cari alasan dalam kedustaan. Jangan. Selalu berusaha untuk jujur. Wa idza wa'adahum bi syai'in an yafi bi wa'di. Kemudian dalam bab janji. Guru harus berusaha menepati janji. Jangan suka menjanjikan tapi nggak pernah diwujudkan. Ya, Siapa yang bisa menjawab nanti saya beri hadiah. Ya. Sudah bisa menjawab, hadiahnya ditunggu-tunggu nggak ada. Kamu harus begini-begini, nanti saya beri hadiah. Sudah dilaksanakan, tidak juga keluar hadiahnya. Akhirnya kalau sudah seperti itu, murid-muridnya akan punya kesimpulan. Ini Pak Guru omongnya saja. Ya. Nggak pernah menepati janji. Nah ini sekali lagi menjadi penilaian buruk. Di satu sisi. Yang kedua dikhawatirkan menjadi contoh yang jelek. Muridnya juga bisa seperti itu. Ya. Dia mungkin kepada adiknya dan mengatakan, sini kamu, nanti saya beri. Jangan nangis kamu ya. Nanti saya beri hadiah. Adiknya diam. Ditunggu. Kak, mana hadiahnya? Nggak keluar hadiahnya. Lu kenapa nggak keluar hadiahnya? Mana? Ya, Pak Guru juga seperti itu. Ya. Ustadz juga seperti itu. Naudzubillah kalau sampai Ustadz yang seperti itu ya. Naudzubillah. Wal wafa'u qawlan wa amalan. Hendaknya senantiasa memenuhi uh, janjinya dari dengan kata-kata dari kata-katanya maupun perbuatannya. Dan kita tahu bahwa menyelisih janji adalah sifatnya siapa? Orang-orang munafik. Orang munafik di antara sifatnya adalah idza wa'ada akhlafa. Kalau dia menjanjikan, dia menyelisihi, tidak mau memenuhi. Karena tullab ya'rifuna al kadzib wa yudrikunahu karena murid-murid dan anak didik itu mereka paham apa itu dusta dan tidak bolehnya berdusta dan itu akhlak yang jelek. Mereka paham itu. Yudrikunam. Wa illam yastati'u mujabahata al-muallim bihi hayaan minhu. Walaupun anak didik itu untuk menghadapi guru yang seperti itu tidak bisa. Kenapa? Karena malu. Masa mau marah kepada gurunya? Masa mau mengkritik gurunya? Sebetulnya boleh juga apa? memberikan teguran kepada gurunya dengan cara yang baik. Tapi umumnya nggak berani, ya atau malu. Nah, jangan dianggap diemnya murid artinya mereka tidak mempersoalkan itu. Jangan dianggap diemnya murid terhadap sikap gurunya yang tidak memenuhi janji bahwa murid-murid tidak mempersoalkan hal itu dan memaafkannya. Belum mesti. Mereka sudah punya penilaian justru terhadap dia bahwa guru ini ya hanya hanya bisa menjanjikan saja tidak bisa memenuhi janji atau berdusta dengan kata lain waqad ra'ayna fi qissatil muallim alladhi dafa'a an zamilihi mudakhkhin kaifa adrakat tullabu kadibah dan pada contoh yang lalu yang disebutkan tadi tentang guru yang merokok dan pembelaan temannya terhadapnya nampak sekali bahwa murid-murid paham tentang persoalan dusta ini. Kemudian yang kesembilan, al-sabr. Seorang pendidik mestinya memiliki sikap sabar. Menjadi orang yang penyabar. Karena seorang yang berdakwah secara umum dan juga para mudarris, para guru akan menghadapi berbagai macam problematika yang muncul dari murid-muridnya atau bahkan dari orang-orang yang lain. Akan menghadapi berbagai macam karakter seperti yang tadi kita sebutkan. Masyarakat berupa murid ini adalah Masyarakat yang sangat majemuk. Macam-macam sekali. Ada anak orang miskin, ada anak orang kaya, ada orang yang pas-pasan. Kemudian karakternya berbeda-beda. Ya, latar belakang pengetahuannya berbeda-beda. Pendidikan di rumahnya berbeda-beda. Nah, dia menghadapi berbagai macam masalah. Oleh karenanya, kalau dia tidak punya al sikap penyabar, maka jadi pendidikannya akan berantakan. Terutama ketika menghadapi murid-murid yang perlu penanganan khusus. Kenapa? Karena kenakalannya. Apalagi di dunia anak-anak yang masih belum balik. Nah ini sikap permainnya masih banyak pemahamannya masih kurang sehingga ketika diberitahu kadang malah ngomong sana kemari ketika dipahamkan ya tidak paham-paham bahkan terkadang mengulangi kesalahan berkali-kali sudah salah ulangi lagi fenomena seperti itu di kalangan anak-anak sangat sering sekali kalau seorang guru bukan tipe yang penyabar, mungkin dia sudah apa? Dia lemparkan mungkin penghapus pada anak itu karena marahnya, ya kan? Mungkin anaknya dipukuli dengan uh, tongkatnya dan macam-macam. Mungkin dibentak habis-habisan. Mungkin dihukum dengan hukuman berat yang nggak sepantasnya. Ini semuanya akibat dari kurangnya sifat penyabar pada dirinya. Nah, kita ingat dari sekian banyak yang tadi kita sebutkan, seorang mudarris atau guru harus memiliki sifat yang lengkap di samping yang disebutkan tadi termasuk ini. Apa maknanya sabar? Sabar itu menahan diri. Sabar itu menahan diri. Disebutkan bahwa yang namanya sabar itu menahan diri pada ucapan kita, menahan diri pada perbuatan kita, menahan diri juga pada ya, eh, yang di dalam ini, dada kita ini, perasaan kita ini. Kita tahan diri dari sesuatu yang berat. Nggak suka sebetulnya mau kita tahan itu kalau ngikutin nafsu nggak cocok. Soalnya kalau nafsu, pengennya ngomong, wah sudah, sekeluarnya apa. Kalau mengikuti nafsu, pengen tangan ini sudah berbuat semaunya. Ya, tapi itu semuanya kita tahan. Kemudian setelah itu dia berpikir apa yang tepat untuk dia lakukan. Ini masya Allah kalau bisa dan diusahakan bisa sebagai seorang guru akan berakibat akibat yang baik. Tapi kalau tidak, adanya penyesalan nanti. Bukan hanya penyesalan mungkin ya bagi dirinya, akibat buruk bagi orang lain, mungkin sebagian santrinya atau anak didiknya menjadi korban kekerasannya. Akhirnya bisa jadi sang murid putus asa untuk melanjutkan kegiatan belajar mengarnya, mengajarnya, eh, belajarnya. Putus asa mau pergi lagi ke sekolah, ke pondok pesantren. Karena terbayang guru yang seperti itu. Ya. Maka dari itu sikap sabar ini eh, kata orang Arab sabru Sabar itu seperti sibr. Sibr ini ya mungkin kalau diterjemahkan secara makna seperti jamu yang pahit. murun mazakuhu, rasanya pahit. Tapi akibatnya ahla minal azal. Akibatnya lebih manis daripada madu. Ya, jamu kan seperti itu. Pahit rasanya tapi mengobati. Begitu pula sabar. Rasanya itu kalau ditahan omongan kita, tangan kita berat sekali. Tapi akibatnya sangat baik. Nah ini uh, terkait juga dengan sifat al-hilmu wal anad Dua sifat yang dipuji oleh Rasulullah SAW dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. al shilmu tempat pada kesempatan yang sebelumnya kita sebutkan ulama nyantun. Ini sangat terkait dengan apa? Sifat sabar itu. Kemudian al-anat. Al-anat itu tidak tergesa-gesa. Mau berbuat berpikir panjang apa sikap yang tepat? Apa solusi yang paling bermanfaat? Dipikir panjang. Ini semua membutuhkan ini, sabar tadi. Nah, kalau ini dimiliki orang, sifat penyabar, penyantun, dan tidak tergesa-gesa, ini betul-betul luar biasa. Hasilnya pasti baik. Bismillah. Dulu ada seorang sahabat dipuji oleh Rasulullah yaitu uh, Al-Ashaj. Nabi katakan kepada beliau, "Inna fika khaslatain yuhibbuhum Allah, al-hilmu wal ana." Sesungguhnya pada dirimu ada dua sikap yang dicintai oleh Allah. Apa itu? Al-hilmu wal ana. Penyantun dan berpikir panjang, tidak tergesa-gesa dalam berbuat. Nah, tentunya seorang guru, pendidik mestinya memiliki sifat-sifat mulia tersebut. Demikian sembilan syarat yang disebutkan oleh uh, Syekh dalam kitab ini terkait dengan seorang pendidik dan seorang pengajar, pengajar dan pendidik umat baik di sekop yang sempit yaitu rumah tangga maupun yang lebih besar yaitu di sebuah sarana pendidikan, sekolah atau pondok pesantren maupun yang lebih luas lagi dalam arena dakwah seorang dai menghadapi umat maupun yang lebih luas lagi seorang pemimpin terhadap rakyatnya. Selanjutnya penulis rahimahullah taala e, masuk pada pembahasan yang lain. Pasal berikutnya yaitu wazifatul muallim. Tugas seorang pengajar. Inna wazifatul muallim la taqifu 'inda hashwi admighatit thullab bil ma'lumati Sesungguhnya tugas seorang guru, seorang pendidik tidak berhenti pada hashwi, memenuhi otak-otak para anak didiknya bil ma'lumat dengan materi-materi ilmu saja. Has. Nah, ini yang tadi kita sebutkan. Seorang pendidik bukan seorang pemateri. Hanya menyampaikan materi pelajaran. Bukan. Bal yatajawazuha ila tarbiyatin syamilah. Bahkan seorang pendidik harus melampaui itu. Dalam arti lebih daripada itu. Di samping materi juga sekian langkah ke depan yaitu apa? Pendidikan syamilah yang menyeluruh. Takumu ala tasfiyatil aqaidi was suluk yang berdiri di atas prinsip tasfiyat al-aqaid memurnikan akidah dan keyakinan dan membersihkannya dari yang kotor wasuluk perilaku juga mimma yunafid din al-qawim dari hal-hal yang bertentangan dengan agama yang lurus. Nah, ini hal yang penting tadi disebutkan bahwa seorang guru mesti punya jiwa dan prinsip mendidik dengan pendidikan yang menyeluruh dari berbagai prinsip agama ini secara menyeluruh akidahnya, ibadahnya, akhlaknya dan seterusnya. Bersihkan anak didik dari hal-hal yang kotor, yang tidak benar dari segala bidang agama, akidahnya sampai perilakunya. Begitu. Didik dengan ajaran yang benar. Fa'ala al-muallim an-naji an yaj'ala kalamatul labi. وسلوكهم في الفصل مستمدا من الهج النبوي الصحيح hendaknya seorang muallim yang sukses menjadikan uh, atau membuat ucapan para santri dan perilaku mereka di kelas itu senantiasa bersandar kepada petunjuk Nabi yang sahih. Nah, bagaimana membentuk seperti itu? supaya muridnya kalau ngomong omongannya benar sesuai dengan ajaran Islam. Kalau bertingkah tingkahnya benar sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Nah, didik supaya begitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum Allah fattabi'uni Allah, wa yaghfir lakum dunubakum." Katakanlah wahai Nabi kepada mereka, "In kuntum Allah kalau kalian cintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Yuhibbukumullah. Niscaya Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, pada ayat ini eh, terdapat prinsip ittiba' mengikuti Rasulullah SAW yang dengan itu seseorang akan memperoleh rasa atau akan memperoleh mahabbah cinta Allah Subhanahu wa taala kepadanya dan ampunan Allah. Nah, prinsip ittiba tadi harus ditanamkan kepada para santri ataupun anak-anak didik. Agar senantiasa mereka mengikuti Rasulullah SAW dan menandani beliau. Wasiratul Rasulullah SAW tadillu ala annahu kana murabbiyan hakiman wa mualliman wa mursyidan wa nasihan wa raufan wa mahbuban wa mukhlisa. Sejarah Rasulullah SAW kalau kita baca sejak beliau bahkan sebelum jadi nabi sampai diangkat jadi nabi, kemudian diangkat jadi rasul, kemudian berdakwah sekian tahun sampai wafat. Sejarah perjalanan hidup beliau dari berbagai sisinya menunjukkan bahwa beliau itu seorang pendidik yang sangat bijaksana. Seorang muallim, pengajar, wa mursyid dan pemberi pengarahan. Wa nasihan, seorang yang sangat tulus, sangat berkeinginan baik pada umatnya. Memang seperti itu. Coba kita baca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, membaca dan mengambil pelajaran darinya. Bukan sekedar membaca asyik men, e, mengikuti cerita-cerita pertempuran misalnya kemudian menang. Ya. Kemudian e, kepahlawanan para sahabat ketika itu. Bukan semata-mata asyik dengan alur cerita yang ada. Tapi hendaknya sambil mengambil pelajaran. Karena kisah-kisah itu dibuat ya ditulis untuk itu, bahkan Allah Azza wa Jalla menceritakan para rasul karena apa? Ibrah. Laqad kana fi qasasihim ibrah. Liulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu ada ibrah. Pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Nah, apalagi kisahnya Nabi. Ya. Nabi berdakwah, lihat bagaimana sabarnya beliau. Nabi mengajari, lihat bagaimana bijaksananya beliau. Nabi SAW mendidik, lihat bagaimana keteladanan beliau. Terus. Nah, itu betul-betul nampak. Oh, beliau seorang yang sangat uh, teladan di dalam semuanya ini. Ra'ufan, orang yang sangat berkasih sayang. Mahbuban, sangat dicintai oleh para sahabatnya. Mukhlison, sangat ikhlas dalam berbuat ya tidak mengharapkan apa-apa kecuali ridho Allah subhanahu wa taala. Fa'al muallim an yattasifa bi hadhihi awsaf wa la siyama ikhlas. Seorang muallim hendaknya dia memiliki sifat-sifat ini. Lebih-lebih sifat ikhlas. Fa'alaihi an yukhlisa amalahu lillah. Hendaknya dia mengikhlaskan amalnya betul-betul karena Allah. Wala yang mal tidak melihat kepada harta fainu atiya walau qalilan syakara kalau diberi walaupun sedikit berterima kasih wa illam yu'ta sabara kalau tidak diberi sabar wa sayarzuquhullahu ta'ala bid dunya Allah bakal memberinya rizki di dunia tidak akan Allah selantarkan wa yaktub lahul ajra fil akhirah dan mengharapkan pahala dari Allah di akhirat kelak Ya. Jadi betul-betul karena Allah sama sekali tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. In ajriya illa 'ala Allah. Seperti kata para nabi dikisahkan dalam Al-Qur'an, mereka mengatakan in ajriya illa 'ala Allah. Tidak ada pahala buatku kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar yakni dalam niatan karena Allah bukan mengharapkan sesuatu sedikit pun dari manusia. Ya, Kemudian berikutnya min wajibatil muallim. Pasal berikutnya adalah eh, tentang kewajiban seorang muallim atau seorang guru dan pendidik. Di sini lebih difokuskan pada contoh-contoh praktek seorang muallim, seorang guru. Ya. Bagaimana dalam proses pendidikan tersebut. Apa yang disebutkan tentunya bukan sebagai pembatas, tapi sebagai contoh-contoh utama dalam dunia pendidikan. Apa yang mesti dia lakukan terhadap para anak-anak didiknya. Yang pertama adalah ilqaus salam. Jangan terlupakan bab ini. Ilqaus salam artinya memberikan salam dan menyampaikannya kepada mereka para murid. Alal muallim idza dakhala al-fasl an yusallim. Hendaknya seorang muallim, seorang guru kalau masuk kelas, masuk ruang belajar atau masuk masjid yang di situ mereka belajar an yusallim memberikan salam kepada murid-muridnya. Mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang paling utama. Atau Assalamualaikum warahmatullahi atau Assalamualaikum. Wali'alam anna hadha suluk al-islami al-azim yuqawi awasir al-mahabbati wa thiqa bainatullah. Ucapan salam ini sesungguhnya manfaatnya sangat dahsyat dalam hal apa? Menjaga hubungan baik. Di samping itu suatu doa, maknanya apa? Assalamualaikum semoga keselamatan untukmu. Warahmatullah, begitu juga rahmat Allah semoga untukmu. Wabarakatuh dan keberkahan dari Allah. Luar biasa. Ya. Karena baiknya ucapan salam ini dari doa yang terkandung padanya dan kebiasaan muslimin saling memberi salam dalam rangka ibadah kepada Allah Yahudi itu sampai iri begitu ya kaum muslimin kalau ketemu salam lagi ketemu salam adanya doa dan doa sampai orang Yahudi iri ya nah disayangkan sekarang umumnya muslimin kalau kita di luar komunitas Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyin umumnya muslimin jarang sekali mengucapkan salam kecuali pada kondisi tertentu saja. Masuk rumah baru salam. Pengajian baru salam. Tapi kalau ketemu ya apa yang diucapkan pertama kali? Hah? Ya, apa? <laughs> ya, bukan salam, kalau teman ya sekarang, bro, gimana bro? ya, itu yang biasa diucapkan orang. Ya. Mestinya kan Assalamualaikum. Begitu. Mau kemana? Lebih baik lagi, suatu tradisi yang baik kalau di masyarakat Arab, ini yang kita nggak punya. Di masyarakat Arab itu kalau ketemu pertama, isinya doa-doa dulu. Mukadimahnya itu Doa-doa dulu. Kalau salam jelas. Setelah salam, kephalak. Apa kabar? Allah yusallimak. Semoga Allah menyelamatkan kamu. Allah yahfaduk. Semoga Allah menjaga. Saling mendoakan. Itu tradisi Arab yang Masya Allah. Ya tentunya diambil dari Islam itu. Ya. Saling mendoakan. Jadi bisa untuk perhatikan. Kalau yang tahu bahasa Arab. Bersama orang Arab ketemu. Mungkin salamnya saja sudah mengambil waktu sekian menit. Ya. Apa doanya, bukan salamnya saja. Doa-doa seperti itu sudah mengambil waktu sekian menit. Tapi kalau kita dengan kita umumnya masyarakat kita ini kekurangannya, salam saja tidak. Ya. Lebih-lebih mendoakan sesama kita. Jarang sekali. Paling ya itu tadi. Mau kemana? Ya, dari mana? Itu saja. Kurang lebih. Pisah ya sudah. Ya. Tidak ada kata-kata salam juga. Tidak ada doa juga. Nah, ini kekurangan kita. Kembali kepada masalah eh, hadap seorang guru, hendaknya dia mengawali pertemuannya dengan para anak didiknya dengan salam. Fa wal ya'lam anna hadha suluk al-islami ketahuilah bahwa perbuatan yang islami ini yang besar, yang agung menguatkan awalsir al-mahabbah. Menguatkan apa? Awalsir yakni hubungan kecintaan. Muatan dulu? Lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Kita lanjutkan. Telah disebutkan tadi bahwa ucapan salam seorang guru pada murid-muridnya akan menambah rasa cinta di antara mereka dan rasa percaya seorang murid pada gurunya. Wa bainal muallim wat-tullab. Ah. Bainat tullab ba'dihim ma'a ba'd. Antara tullab para santri atau para murid satu dengan yang lain dan antara guru dengan muridnya. Dzalika li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, hal itu karena Rasulullah alaihi wasallam bersabda, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum tidakkah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang bila kalian melakukannya kalian akan saling cinta mencintai sebarkanlah salam di antara kalian rawahu muslim nah lihat bagaimana hadis nabi menyebutkan bahwa uh, pemberian salam kepada yang lain menyebabkan adanya saling rasa cinta di antara manusia. Lebih-lebih di antara guru dengan murid atau murid dengan gurunya. Walayyuni anisalam kalimat sabahul khair au khair. Gak cukup dari salam artinya tidak mewakili salam ucapan-ucapan sabahul khair. Masaul khair kalau kita selamat pagi, selamat sore. Nah, itu bukan mewakili salam, tetap itu uh, kurang. Bahkan kata-kata seperti itu yakni bukan tradisi muslimin ya. Bukan tradisi muslimin. Tradisi muslimin yang diajarkan oleh Islam adalah salam sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah Azza wa Jal, mengamalkannya dan mendoakan sesama muslim. Apalagi tambah disingkat lagi. Ya. Pagi Pak, sore Pak. Ya, pagi ini kenapa pagi? Sore, ada apanya dengan sore ini? Ya, nggak ada mananya. ولا sabiha بها بعد السلام مع laha dan tidak mengapa kata-kata sobahul khair masaul khair tapi itu setelah salam itu pun dengan dirubah sedikit dengan mengatakan subbahakallah bil khair ya ini lebih bermakna sebuah doa kalau sobahul khair pagi yang baik atau selamat pagi ini mendoakan siapa ini? Mendoakan waktu atau mengabarkan sebuah waktu bahwa pagi ini pagi yang baik. Terus kenapa? Ya, kamunya baik apa enggak? Kan begitu. Maka dari itu kata beliau itu boleh tapi salam dulu dan apa susunannya dirubah. Subhanakallahul khair. Semoga Allah masukkan waktu kamu eh, masukkan kamu di waktu bagi ini dengan kebaikan. Itu maknanya seperti itu kurang lebih. Yani semoga engkau mendapat kebaikan dari Allah pada pagi hari ini. Nah, ini baru doa yang baik kepada engkau. Kepada orang, lawan bicara kita. Fatahmil makna doa. Sehingga dengan kata-kata seperti itu punya makna doa. Wala buddha huna minat tambi ala syai'in muhim. Dan di sini mesti ada suatu peringatan yang sangat penting. Qad waqa'a fihi katsirun minal muallimin. Di mana telah terjatuh padanya banyak dari para guru. Samahahumullah, semoga Allah memberikan maaf kepada mereka. Yaitu ta'assuran bil adati wat taqalid mereka terpengaruh tradisi dan kebiasaan. Wahwa huwa tumassilu at-talabah. Wa huwa tamassulu at-talabah qiyaman muallimihim. Yaitu sikap para murid berdiri demi penghormatan kepada gurunya. Zaimina anna hadha min al-adabil matlub dengan meyakini bahwa ini termasuk adab yang dituntut eh, oleh agama. Nah, ini sebagian melakukan itu, ya. Ketika guru masuk, murid langsung berdiri semua dalam rangka penghormatan. Gurunya pun dihormati dengan seperti itu, ya, tambah mantap jalannya. Nah, ini tidak benar yang seperti ini seperti kata penulis sebuah tradisi yang jelas bukan dari Islam dan muslimin sebagainya telah terpengaruh dengannya. Kata beliau, wa annahu ramzun li tawqirin muallim wa tabjilihi wa qad Mereka menganggap ini sebagai lambang atau apa? suatu sikap dalam rangka menghormati para guru. Taukir dan tabjil, menghargai mereka. Maka aktau, mereka keliru. Pemahaman seperti itu, pemahaman yang keliru. Fama yusamma khilafu syar'i adaban illa fi qamusil mu'ridin an syar'illah sesuatu yang berbeda dengan syariat dan bertentangan dengannya tidaklah disebut adab yang baik kecuali pada kamusnya orang-orang yang berpaling dari syariat Allah. Dan yang seperti ini tidak benar. Dulu Nabi SAW pernah menegur para sahabat. Kapan itu? Ketika Nabi sholat dalam keadaan duduk dan mengimami para sahabat karena beliau ketika itu sakit. Para sahabat sholatnya tetap berdiri. Kemudian Nabi SAW mengisyaratkan dengan tangannya agar para sahabat duduk. Sehingga para sahabat duduk. Sholatnya sambil duduk mengikuti imamnya. Setelah selesai, Nabi katakan kepada para sahabat, Singkitum tafa'aluna fi'la Faris wa Rum. Hampir-hampir kalian itu mengikuti tradisi orang-orang Persia dan Romawi. Yakumuna limulukihim. Mereka itu menghormati raja-raja mereka dengan berdiri. Artinya perbuatan seperti itu bukan ajaran Islam. Itu tradisi orang-orang Persia Romawi yang mereka itu bukan orang-orang Islam. Nabi melarang. Ya, hampir kalian menyerupai mereka, melakukan hal yang dilakukan mereka. Jadi eh, sekali lagi bahwa ini bukan dari ajaran Islam yang semestinya kaum muslimin menyadari dan meninggalkan. Cukuplah penghormatan dengan penghormatan yang diajarkan Islam karena Islam tidak mengajarkan kecuali yang baik. Ucapkan salam. Sikap dengan sikap yang baik. Baik gurunya maupun muridnya. Yang seperti ini, walaupun niatnya baik, menghormati. Tapi ini bisa berefek buruk. Yaitu apa? Seorang yang dihormati dengan cara seperti itu, akan merasa apa? Merasa dirinya besar. Ini bisa menumbuhkan rasa apa? Sombong. Ya, coba kalau itu diperlakukan pada kita dan kita nggak itu boleh. Kita mau jadi seperti apa? Bisa anda bayangkan. Berarti saya katakan jalannya tambah mantap jadinya. Ya. Bisa-bisa sambil memusungkan dadanya. Bisa-bisa mukanya tetap pasang. Dipasang mukanya nggak akan senyum sedikit pun. Karena apa? Ya, karena suasana yang seperti itu. Semuanya akibat karena penghargaan dan pengagungan yang tidak baik sesungguhnya. Menumbuhkan rasa sombong dan bangga diri pada orang yang dibesarkan dengan cara seperti itu. Apa ada sekarang? Ya. Ketika orang yang dibesarkan dengan cara seperti itu kemudian dia justru merendah, menunduk ya dan merasa nggak pantas ada apa enggak kira-kira? Perasaan saya sih tidak ada. Itu tadi yang saya katakan bahwa perbuatan seperti itu akan berefek buruk. Walaupun niatnya baik. Kita lihat di sini beberapa riwayat yang menunjukkan terlarangnya hal itu. Zalika Anas Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Hal itu karena Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Maka kana syakhsun ahabba ilaihim min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Tidak ada seorang pun yang lebih dicintai para sahabat daripada Rasulullah. Tidak ada seorang pun yang lebih dicintai para sahabat daripada Rasulullah. Kenapa? Karena sifat-sifat yang tadi disebutkan. Sehingga para sahabat itu sangat senang, sangat cinta kepada Rasulullah. Bukan karena terpaksa, tapi betul-betul ya rasa cinta itu tumbuh pada diri mereka pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanu idza ra'awhu lam yakumu lahu. Tapi para sahabat ketika melihat Rasulullah datang, tidak ada seorang pun yang berdiri yakni dalam rangka apa? Penghormatan tadi. Tidak ada seorang pun yang berdiri. Padahal siapa yang datang? Orang yang paling mereka cintai. Orang yang paling mereka hormati. Dan berhak tentunya untuk diperlakukan seperti itu, yakni dicintai dan dihormati dengan kecintaan dan penghormatan yang tinggi. Kenapa para sahabat nggak ada yang berdiri? Padahal yang datang Rasulullah lima ya'lamuna min karahiyatihi lidzalik. Karena para sahabat tahu Nabi nggak suka diperlakukan seperti itu. Karena Nabi tahu bahwa karena mereka tahu bahwa Nabi tidak suka diperlakukan seperti itu. Nah, inilah ketawaduan Rasulullah SAW dan Nabi mengajarkan kepada para sahabatnya untuk tidak menghormati dengan cara berdiri. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم يحذر الناس من عادة القيام Nabi juga berkata, يحذر الناس memperingatkan manusia dari kebiasaan berdiri seperti itu dalam rangka penghormatan. Kata beliau, mana habba an yatamassala lahu an-nas Siapa yang merasa suka untuk dihormati oleh manusia dengan berdiri. maka maka'adahu minan nar. Hendaknya dia menempati tempat duduknya di neraka. Hadis sahih riwayat Ahmad. Yang sebelumnya sahih riwayat Tirmidzi. Jadi rupanya nggak main-main ya. Ini perkara penting dalam Islam. Kenapa sampai sedemikian dahsyat ancamannya? Wallahu alam karena tadi yang kita sebutkan. Ini membuat orang yang dihormati seperti itu jadi sombong, membanggakan diri. Dan itu bahaya bagi dia, menjerumuskan dia. Apa akibat dari kesombongan? Banyak sekali. Ya, akhirnya neraka juga. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk ke dalam al-jannah orang yang terdapat dalam kalbunya rasa sombong walaupun seberat semut yang kecil. Nah, jadi sesungguhnya demi menyelamatkan dia, kita tidak berdiri untuk menghormati dia. Ya, hormati dengan cara yang lain. Wa yajuzu li sahibil an yakuma ila istiqbali Tapi ada hal lain yang diperbolehkan. Bukan seperti tadi. Apa itu? Contoh, boleh bagi sahibul bait seorang pemilik rumah ketika kedatangan tamu, tamu datang, misalnya dia sedang duduk, maka dia berdiri mempersilahkan tamunya, menyambut tamunya. Ini boleh. Tidak kemudian sedang duduk di kursi tamunya datang, silakan duduk. Nah ini malah nambah sikap sombong dari dia. Oh, sombongnya. Ya, kita datang dia tetap duduk seperti itu mempersilahkan tidak kemudian bersalaman ya menyambut tidak maka dari itu dalam kondisi seperti ini tamu datang ya dia boleh menyambutnya salaman ya kemudian mungkin muhanakah memeluknya au yakum ila muhanakati qadimin min safar atau seorang berdiri kepada orang yang baru datang dari safar. Misalnya kita sedang duduk-duduk, teman kita datang, teman dari jauh. Maka kita yakni berdiri untuk menyambut kedatangan dia. Itu boleh. Sekali lagi beda dengan yang kita contohkan tadi, berdiri demi penghormatan. Karena sahabat Allah alaihim fa'aluh. Karena para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in melakukan hal yang semacam itu. Wahwa min ikramid dhaif. Yang seperti itu tergolong memuliakan tamu. Wat tarhib bil qadim. Dan at-tarhib bil qadim. Yani memberikan sambutan kepada orang yang baru datang dari safar. Walai ibrata biqawli syair qum lil muallim waqfih waqfihi tabjil tabjila kada al-muallimu an yakuna rasula ya. jangan mengikuti ucapan seorang penyair tidak ada ibrah jangan mengambil ucapan penyair ini ucapannya berlebihan apa kata penyair itu qomlil muallimi wa fihi tabjila berdirilah demi menghormati seorang guru wafihi tabjila penuhi penghormatan kepadanya kadal muallimu an yakuna rasula hampir-hampir seorang guru itu menjadi seorang rasul ya ini penyair yang nggak terdidik berarti Bimukhalafatihi kaula Rasulullah SAW alladhi karihal qiyam Karena syair ini menyelisihi sabda Rasul, Rasulullah SAW dan kebencian beliau terhadap sikap ini. Wahaddada mana ahabbahu bidukhulin nar. Nabi memberikan ancaman neraka kepada orang yang suka diperlakukan seperti ini. Ilman bi anil ihtiram la yakunu bil qiyam. Perlu diketahui penghormatan itu tidak dengan berdiri bal yakunu bit ta'ah bahkan dengan ketaatan. Wa imtithalil amr memenuhi perintah. Wa ilqais salam memberikan salam wal musafahah dan bersalaman wa ghairiha al adab dan selainnya dari adab. Yang kedua, min wajibil muallim an yu'allima tullabahu al-isti'anah billah. Cara praktek hendaknya seorang guru mengajari murid-muridnya untuk senantiasa isti'anah kepada Allah, tanamkan untuk senantiasa minta tolong kepada Allah, mohon kepada Allah, bukan kepada yang lain. Karena seperti yang kita ketahui di masyarakat ya, banyak orang yang isti'anah di wairillah, mohon bantuan dan pertolongan kepada selain Allah. Datang ke para dukun paranormal ya untuk minta tolong atas problematika yang dihadapinya. Apakah kecurian atau ingin kesuksesan atau lamaran kerjaan atau yang lain. Maka hindari itu semuanya. Tanamkan pada santri dan anak didik untuk senantiasa mohon kepada Allah. Mungkin dengan kita langsung ngomong seperti itu atau kalau itu suasana pendidikan anak-anak perlu dikasih contoh cerita, ya kan? Bagaimana uh, seorang ketika terkena musibah kemudian minta kepada Allah Misalkan misalnya cerita Nabi dulu. Tiga orang yang masuk di dalam gua tertutup. Nah, mereka minta tolong kepada Allah Azza wajalla Sampai kemudian Allah berikan pertolongan. Nah ini kalau kita mengajari anak-anak kadang perlu cerita. Yang penting bagaimana tertanam dalam diri seorang anak didik untuk senantiasa mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Wa yu'allimuhum ajari mereka hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yaitu sabda Rasulullah kepada beliau, "Idza sa'alta fas'alillah kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta pertolongan, mintalah kepada Allah. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Tirmidzi, wa qala hasanun sahih. Hadis ini hasan sahih. Kemudian yang ketiga, an yuhadzir al-muallim tullabahu minasyirik peringatkan murid-muridnya dari perbuatan syirik. Ini juga pokok pendidikan yang sangat penting, ya. Jangan sampai murid-murid kita terjatuh dalam kesyirikan. Buat mereka itu tahu apa itu kesyirikan dan larangannya dan contoh-contoh perbuatan syirik dan buat mereka itu benci kepada perbuatan syirik kepada Allah. Apa itu syirik? Sarfu ibad, ibadah li memberikan ibadah kepada selain Allah. Berikan contoh. Seperti apa? Kadu'ail anbiya wa salihin wa wairim. Seorang yang berdoa kepada Nabi. Doa kepada orang soleh. Minta orang soleh. Berikan contoh. Ada orang datang ke kuburan. Ternyata bukan mendoakan. Minta kepada Allah untuk keselamatan mereka. Malah minta kepada yang dikubur itu. Saya dalam kesempitan, habis nih berikan bantuan kepada saya. Saya melamar kerjaan, tapi belum tahu diterima atau tidak. Tolong bantu saya supaya diterima. Nah ini malah minta-minta kepada ahlul kubur. Orang-orang yang dikubur itu dengan anggapan dia orang soleh. Ya, ini adalah kesyirikan. Beri contoh seperti itu. Atau contoh yang lain, ada orang ya ingin membangun jembatan karena kekhawatiran jembatan itu nanti nggak nggak berlangsung lama, nggak awet atau akan diganggu. Diawalilah pembangunannya dengan apa? Menyembelih seekor sapi kemudian kepalanya ditanam. Yang seperti ini boleh apa enggak? Enggak boleh. Dia menyembelih bukan karena Allah, tapi karena takut kepada selain Allah, makhluk-makhluk halus yang mau mengganggu dia. Diyakini seperti itu. Nah, beri contoh-contoh seperti itu. Nah, ini perbuatan syirik. Tidak boleh yang seperti ini. Nah, kita melakukan seperti itu, yakni memberikan protek yang kuat pada anak didik kita agar tidak terjerumus di dalam kesyirikan, kita mengikuti Luqman Al-Hakim bagaimana wasiatnya kepada anak mendidik anaknya ya bunayya wahai anakku la syirik billah jangan kalian jangan engkau berbuat syirik kepada Allah inna syirka la zulmun azim sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar nah ini ditanamkan pada anak rasa benci kepada kesyirikan syirik itu kezaliman ini kan menanamkan rasa benci terhadap perbuatan kesyirikan. Nah, dan begitu seterusnya. Ini pendidikan yang sangat penting pada anak-anak kita. Demikian, ikhwan fiddin rahimakumullah. Eh, pada malam hari ini, insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain.